Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesaikan tinggal sekali pertemuan lagi kitab ini barakallahu fiik. Qala al-mu'allif asbahullah bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumah Ushul wa Qawaidih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Sekarang kita akan masuk ke halaman 366. Ini pembahasan terakhir kita selesaikan. Setelah kitab ini nanti kita lihat kitab berikutnya insyaallah. Qala al-mu'allif asbahullah ma lam yakut takhsisu dzikral ba'd al umumi al umumi fal umum amdi. Sudah kita lewati kemarin ya pantunnya kalau tidak salah ya mirip ini ya. Malam yakut takhsisu dzikral min al umumi fal umumah amdi. Nah, artinya apa? Selama tidak ada pengkhususan yang menyebutkan sebagian dari keumuman tersebut, maka tetap berlaku keumuman. Maksudnya bagaimana? Kalau datang dalil umum, enggak ada yang mengkhususkan, kita bawa kepada makna umum. Lakukan, praktekkan, amalkan yang umum tersebut tanpa pengkhususan. Faham maksudnya? Kalau ada dalil yang lafadznya umum, kemudian tidak ada pengkhususan, maka kita mengamalkan sesuai dengan keumuman dalil. Paham? Tapi kalau ada yang mengkhususkan berarti yang umum dibawa kepada yang khusus. Paham? Ewa seperti itu. Insyaallah mudah kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hada istisna'un min qawlihi wa khassis al-'am bi khasin warda warada. nah Artinya apa? Dan khususkanlah yang umum Dekat dengan apa? Dengan pengkhususan jika datang. Yakni illa idza kana takhsis dzikra illa idza kana takhsisu al ba'd al umum. Kata beliau kecuali apabila apa pengkhususan tersebut menyebutkan sebagian dari keumuman. Walam yukhalifhu fil hukmi dan tidak berseberangan, tidak berbeda, tidak menyelisihnya dalam sisi hukum. Fa inna hadza la yaqtadi takhsis, maka yang seperti ini apa tidak mengharuskan untuk dikhususkan. Contohnya Misal dalik contohnya idza qulta apabila engkau mengatakan akrimut talabah, muliakanlah talabah. Apa talabah itu? Semua santri. Talabah ini jamaknya talib. Kafir kafarah, fajir fajarah, talib talabah. Paham ya? Jamak taksir. Jadi nah, akrimut talabata. Muliakanlah semua pelajar, semua santri. Berarti bagaimana? Summa qulta kemudian kau mengatakan akrim Muhammadan. Setelah itu engkau mengatakan muliakanlah Muhammad. Satu orang. Wa huwa minhum sedangkan Muhammad termasuk talabah. Muhammad termasuk santri. hal ya'ni dzalika anna al-ikram ba'da hadzal amr al-akhir yukhtas bi Muhammad. Nah, penting ini. Pertama, antum ngomong muliakanlah semua santri dalam dalam kelas, semua santri dalam kelas. Yang antum pahami apa semua santri? Semuanya kan? semuanya. Setelah itu antum ngomong muliakanlah Muhammad. Ewa. Yang awal mulanya umum, kemudian atau ngomong yang kedua kali muliakanlah Muhammad. Yang antum pahami berarti siapa? Muhammad. Kita lihat sini. Kata beliau, apakah setelah datang perintah yang kedua ini berarti yang pertama itu dikhususkan dengan yang kedua? Berarti Muhammad tok itu. Naqulla tidak. Li'anna Muhammadan dan dakhala fil umum awalan karena Muhammad itu masuk dalam keumuman pertama. Muhammad santri bukan? Santri masuk dalam keumuman pertama itu. Nah, berarti enggak khusus Muhammad saja itu loh. Jawa. Fayakunu tansis alaihi min babi dzikri ba'di afradil 'am bima yuwafiqu hukmal 'am. Maka menjadilah penetapan di sini penyebutan nama Muhammad tadi itu dalam bentuk menyebutkan sebagian individu yang umum dengan sesuatu yang mencocoki hukum keumuman tersebut. Paham belum? Apa keumumannya? semua santri. Muliakanlah semua santri. Umum atau enggak? Umum. Kemudian muliakanlah Muhammad. Muhammad termasuk bagian dari santri. Apakah yang lainnya enggak dimuliakan? Dimuliak? Eh? Apakah yang lainnya enggak dimuliakan atau tetap dimuliakan? Tetap dimuliakan. Muhammad juga termasuk itu loh. Faham? Bukan wah berarti dikhususkan dengan Muhammad saja tidak. Muhammad ini hanya disebutkan sebagai apa? keluar dari individu yang umum tadi itu, gitu loh. Paham ya? Nah, penyebutan sebagian individu yang umum. Wa hadha huwa alladhi 'alaihi al-muhaqqiqun min ahli usul Inilah yang nam ahli tahqiq, ya, para peneliti dari kalangan ahli usul yang berpendapat di atasnya. Kama dzakara Syangkiti rahimahullah fi tafsiri wa khair sebagaimana sebutkan Imam Syangkiti dan juga yang lainnya dari para imam yang lainnya dalam kitab tafsir dan juga yang lainnya. Anna dzikra ba'd afradil 'am bi hukmi bi hukmi yuwafiqu hukmal 'am la yu'addu takhsisan. Masyaallah. Bahwasanya penyebutan sebagian individu yang umum dengan hukum yang mencocoki hukum umum tersebut maka tidak dianggap pengkhususan. Tadi itu berarti enggak khusus Muhammad saja itu karena Muhammad termasuk talabah sehingga tetap dimuliakan semuanya walaupun Muhammad atau siapapun yang dia dari kalangan talabah. Wa min dzalika ma warada fil hadis anna Rasul sallallahu kana idza qa'ada fis shalah qabada al asabi'. Perhatikan bab ini. Termasuk contohnya menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al telah datang dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW dahulu ketika beliau itu duduk eh, di dalam salat qabada al asabi', beliau menggenggam jari jemarinya. Paham ya? Nah barakallahu fikum. Wa fi ba'dil alfat idza qa'ada li tasyahhud apabila beliau hendak duduk untuk tasyahhud. Maksudnya bagaimana menggenggam dari jemarinya itu? Digenggam ini. Hah? Apa? Dahulu Rasulullah SAW apabila duduk untuk tasyahud, eh, nah beliau menggenggam jari jemarinya, maksud menggenggam jari jemarinya gimana gini? Gimana? Gimana? Eh, maksudnya tasahud kan maksudnya kan? Eh, wah, ini gambar bukan digenggam ini bukan ya. Eh, menggenggam itu untuk tasahud itu ya. Eh, wah, kita lihat. Fahalakul innal mutlaq al-awwal yuhmal 'ala al-muqayyad tsani. Kata beliau, apakah yang mutlak yang pertama itu di bawah muqayyad yang kedua yakun makna idza qa'ada fi tersahut apabila beliau duduk untuk tasyahhud au naqul inna hadza dzikrun li ba'di afradil 'am bima yuwafiqul 'am atau kita katakan ini bentuk penyebutan sebagian individu yang umum dengan sesuatu yang mencocoki keumuman tersebut. Fala yakunu takhsisan kama huwa qa'idatul jumhur tidak menjadi pengkhususan sebagaimana itu kaidah jumhur. Maksudnya bagaimana? Maksudnya na barakallahu fikum kalau yang, dimaksud ini adalah menggenggam untuk tasyahud ini Paham ya? Ya, kita bawa kepada makna itu tasyahud. Paham ya? Adapun selain tasyahud ya seperti biasanya meletakkan tangannya di naman ini. Di atas apa barakallahu fikum di sebelah dekat apa dekat lututnya nih itu. Nah, adapun kalau selainnya yang untuk masalah menggenggam jari jemari itu ya kita bawa kepada yang keumuman tasyahud atau tasyahud itu. Naam. Al-jawab jawabannya di sini kata beliau asani yang kedua. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Nah, hanya penyebutan sebagian individu yang umum tadi itu. Jadi tidak tidak bisa dimaknakan khusus itu enggak. Kali tapi apa tapi masuk ke umuman tasyahud. Wa min dzalika aidan hadis zu'ilat lil ardi masjidan wa tahura. Contoh yang lain perkataan Rasulullah SAW dan telah dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan juga suci. Fal ardu huna lafdun am. bumi ini umum ya Wa fi riwayat ukhra dalam riwayat yang lain ju'ilat turnan turbatu halana tahuran. Dan telah jadikan untuk kami tanahnya suci. Berarti bumi awalnya umum semuanya. Mau batunya, pohonnya atau semuanya apa masih umum. Ternyata datang riwayat yang lain tanahnya maksudnya. Paham belum? Nah, bumi kan ada batu-batunya, ya enggak? Nah, ternyata dalam dalam riwayat yang lain tanahnya. Hada dzikru ba'di afradil ini termasuk bentuk menyebutkan apa? sebagian individu yang umum. Yang umum bumi. Individunya apa? tanah di antaranya. Bagian dari bumi. Tanah bagian dari bumi bukan? Ewa. Nah, bima yuwafiqu hukmal 'am dengan sesuatu yang mencocoki hukum keumuman tadi itu. Fala yaqtadi taksis maka tidak mengharuskan apa pengkhususan di sini. Hatta walaupun bu, e, tan, tanahnya, batunya atau yang semisalnya hukum asalnya suci. Amma idza kana dzikru ba'dhi afradil 'am bi hukmin yukhalifu hukmul am Adapun kalau penyebutan sebagian individu umum dengan hukum yang menyelisih keumuman tersebut, fa innahu yaqtadi takhsis berarti menunjukkan apa? Mengharuskan untuk pengkhususan di situ. Fa idza qult apabila kau katakan akrimut talabah tsumma qultu atau tsumma qulta la tukrimu zaidan. Ya. Sekarang kalau kamu mengatakan muliakanlah semua santri. Muliakanlah semua santri. Tsumma qulta kemudian kamu katakan la tukrim Zaidan. Jangan kamu muliakan Zaid. Semula antum ngomong dulu. Muliakanlah semua santri. Umum enggak ini san? Umum. Setelah itu antum ngomong jangan muliakan Zaid. Berarti Zaid dimuliakan nanti? Muliakanlah semua santri. Kemudian setelah itu ngomong lagi, jangan kamu muliakan Zaid. Berarti larangan bukan ini? Larangan untuk memuliakan. Berarti Zaid dimuliakan enggak? enggak dimuliakan karena dilarang kan. Wala tukrim Zaidan dan kamu jangan memuliakan Zaid. Wa Zaid minhum padahal Zaid termasuk santri gitu loh. Tapi kan ada pengkhususan lanahia itu. Paham ya? Ya, fa hadha takhsis ini pengkhususan berarti Zaid tidak dimuliakan. Fa yakunu qauluna akrimut talabah makhsusan bi qaulina la tukrim Zaidan. Berarti ucapan kita muliakanlah semua santri dikhususkan dengan ucapan kita apa? La tukrim Zaidan, jangan kamu muliakan زيد وإلى هنا انتهى بفضل الله تعالى نعم شرح شرحنا على المنظومة التي كتبناها في أصول الفقه وقواعده والحمد لله فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين محمد بن صالح الثيمين berarti kita sudah selesai nah barakallahu fikum alhamdulillah rabbil alamin insyaallah taala untuk yang